Cara mencucikan najis mutawasitah adalah cukup dengan mendatangkan air suci dan mencucikan ke tempat ke tempat yang terkena najis hingga merata. Jadi contoh, kalau kita punya sapu tangan terkena najis ya, kita harus paham cukup kita alirkan air ke tempat tersebut, ya kan? Kita, kita alirkan air ke tempat tersebut, asalkan air sudah merata, atau kita menggenang, menggenang itu saja sudah suci. Selama ini pernah dengar tidak harus tiga kali? Ada orang mengatakan tiga kali, orang kampung biasanya. Harus pakai melober, baknya harus tumpah. Ada ya? Baknya harus tumpah, dan harus tiga kali. Itu adalah ketidakmengertian. Tidak harus melober. Cukup seandainya ada bak, kamu punya baju najis, terkena najis, air kamu datangkan karena airnya sedikit kan? Air kamu datangkan, setelah itu menggenang, yang penting menggenang. Baju kamu angkat, itu sudah suci. Airnya air apa? Air sisanya air apa? Nanti ingat pembahasan Ustaz Amal. Jadi harus hubungin terus dengan ini. Makanya lihat pembahasan Ustaz Amal tidak pernah ada perkataan air harus melimpah itu nggak ada. Sekarang bayangkan di kampung atau di kota sekarang itu ilmu fikihnya kurang, kerannya suka macet, cara mencucinya harus ngelober, harus melimpah. Kan capek dia, karena tidak ngerti ilmunya. Yang jelas menurut syarat jika air, jika barang najis, najis kau datangkan air kepadanya, sudah yang penting menggenang, tenggelam deh. Sudah tenggelam kamu ang angkat. Adapun masalah kesempurnaan itu lain cerita, kita lah ngomong kesempurnaan. Sampai dikasih macam-macam. Nggak pakai sabun pun asalkan hilang, selesai. Sabun pewangi. Ada jelas ya? Itu saja. Sederhananya semacam itu. Tidak harus tiga kali. Catatannya. Tidak harus tiga kali. Dan tidak harus air meluber sampai tumpah. Contoh juga. Ini terkena najis bekas air kencing. Sudah kering nanti. Biarpun kering selagi belum disucikan, tetap najis atau tidak? Najis. Najis. Baik. Jika memang najisnya tidak ada, nanti kita bahas najis najis hukmiyah sama ini ya. Cuman sekarang buru-buru nggak -buru, apa-apa. Maksudnya kita cepat tahu nanti kalau najis hukmiyah ya kita balikkan ke sini. Selagi najis ini tidak ada ya tidak ada bentuknya, tinggal sisa, tadi ada orang kencing di situ, maka cukup kamu tuangin air saja. Yang penting air mengalir. Setelah mengalir ke sini kamu rataan begini sudah suci. Tidak harus digebur dengan timbah enggak. Karena intinya air apa suci mencu? Air sedikit. Berarti air sedikit tidaknya di alir dan dialirkan sudah. Yang penting merata, selesai. Dan air tersebut najis tidak? Najis tidak? Tidak, karena airnya dah. Kalau air datang tidak menjadi muta. Masih ingat kok idah ya. Kalau air yang didatangi air sedikit, berabe tadi, mutana Beda loh ya. Ini kok idah awal harus kalian paham sudah. Makanya fikih itu sering disambung-sambungkan. Kalau tidak nanti kepleset lagi. Kenapa kok tidak mutana mutanajis? Karena air didatangkan. Selesai ya? Yang bermasalah jika air didatangi. Celanamu kena najis, kamu masukkan air yang sedikit. Makanya kalau mesin nyuci, mesin cuci, mesin cuci itu sedikit airnya. Kalau ternyata air dulu, kamu sambil malas ya, air dulu, baru kamu masukkan ah, nah baju yang kena najis, gimana hukumnya? Mutan najis semua? Nah, Akhirnya kena tanganmu, kena jidatmu. Ah. Kamu ngaduk begini kan? Tanganmu kena muta najis, baru kena jidatmu, semuanya kena najis. Tapi kalau begitu, kalau kita mesin cuci, caranya gimana? Baju kamu taruh dulu, baru kemudian kamu alirkan apa? Air. Nah kalau sudah kamu airkan air, diaduk. Jangan dikasih sabun dulu nanti. Ini pembahasan nanti. Ini terakhir biar ajarkan gimana mencuci dengan mesin cuci. Ini di masyarakat. Ilmu khusus itu. Di kitab fikih nggak ada anak. Nah, sebab kalau sudah kamu campur sabun, air itu bisa mencucikan tidak? Air air Ya kan? Nah, ini rusak nanti airnya. Berarti yang penting baju itu disucikan dulu. Biarpun belum bersih. Disucikan caranya gimana? Najis, baju kena najis masukkan mesin cuci, baru kamu aliri air. Setelah genang, penggelam semuanya, baru kamu goyangin sedikit, kamu buang airnya. Berarti baju ini menjadi apa baju? Su, suci. Biarpun belum bersih, karena masih ada bekas keringat dan sebagainya. Selagi belum suci, maka, belum bersih, mungkin kamu kasih sabun. Jadi kamu kasih sabun itu sudah su, suci. Berarti kalau sabunnya kena tanganmu tidak ada masalah. Gak beda sebetulnya, ada ilmunya saja. Ini ilmu sederhana tapi jarang dihadirkan. Sebab coba kaidah fikih yang kamu pelajari kadang tidak disadari oleh oleh orang yang belajar ilmu fikih pun. Kalau air tadi kamu kasih sabun gimana bisa mensucikan? Kan air sabun tidak bisa mensucikan. Hanya bisa member kecuali bajumu baju yang tidak najis, baju kotor saja kena keringat, oke deh. Sabun dulu baru kamu masukkan baju-baju kotor lah, diaduk, boleh. Tapi kalau baju kena najis harus ada cara khusus. Ini maksudnya. Cara mensucikannya. Jika airnya sedikit tadi apa? Air datangkan, Cukup air itu mengenang, Kemudian kamu angkat bajunya atau kamu buang airnya. Maka ini barang sudah so, suci. Airnya namanya air mustakmali izalatin najasah. Selesai ya? Paham? Harus ada gambaran. Baru nanti pembahasan PK jadid, PK baru, gimana nyuci baju, nyuci lantai yang kena najis. Nah, kalau baju tangan saya kena najis, sisi lengan kiri kena najis, nggak harus dicuci semuanya, nak. Cukup lengannya saja deh, bawa ke keran. Selesai. Jadi ada ada cara-cara sederhana. Mughalladah. Ditutup setelah mughalladah, tuntas nanti. Mencuci kena najis mughalladah adalah harus dengan tujuh kali basuhan seperti basuhan yang mutawasitoh tujuh kali basuhan seperti basuhan di mutawasitoh ada tujuh kali jadi mutawasitoh sekali tujuh kali seperti kamu mencuci mutawasitoh harus tujuh kali misalnya kalau di bak ya coba kamu dengar kamu tuangkan sekali sudah dibuang airnya dituangkan lagi kedua kali tuangkan ini tiga kali atau kalau kamu cuci di keran sekali dua kali tiga kali kalau Tujuh kali basuhan seperti basuhan mutawasitoh. Salah satunya dengan debu. Dengan debu yang bisa digunakan tayamum. Biarpun sudah jadi lumpur. Salah satunya air yang dicampur dengan debu. Ya, Tujuh kali basuhan. Dan salah satunya adalah dicampur dengan de debu. pun boleh. Boleh yang pertama, boleh kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh boleh. Yang penting harus ada campuran debu. Airnya campur debu, keruh atau sih? bukan campur lumpur. Campur debu saja syarat debu satu sendok teh sudah cukup. Tidak harus sampai satu cangkul. <laughs> nah, ya, tahu yang penting roh baru kamu tuangkan selesai. Sunnahnya jangan yang terakhir. Yang terakhir nama Kotor lah. <laughs> Sunnahnya jangan yang ter Salah selesai ini saja, insya Allah coba dikit aja jangan banyak-banyak. Kalian pelajari hafal. Tolong hafal-hafal secara sesungguhnya. Nanti insya Allah nanti banyak pertanyaan nyuci nyuci apa namanya? Nyuci mesin cuci. Kalau adik kita kencing di sini gimana caranya? Apakah harus dipel semuanya? Tentu tidak. Ada ilmunya semuanya, ya. Ini saja. Baik. jadi kalau mencuci yang mutawasitah tidak harus gober, tumpah. Keyakinan di kampung, saya dulu juga begitu. Saya dulu waktu belum nyantri itu kalau mencuci baju pakai bak harus tumpah. Sudah tumpah, dua kali tumpah, tiga kali lagi. Sudah pakai tiga kali tumpah semuanya lagi. Makanya malas nyuci akhirnya. Eh? Karena ilmunya tidak semacam itu ya. Semoga Allah berikan pada kita ilmu yang manfaat. Berikan ketulusan di hati kita. Mengirimkan kepada kita teman-teman yang baik. Guru-guru yang baik, guru-guru yang ikhlas. Yang menghantarkan kita kepada kemuliaan di hadapan Allah. Panjang umur sehat afiat. Mudah untuk menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, ilmu yang manfaat, dunia akhirat diri dan keluarga dan masyarakat. Berkatil Habib Muhammad sallallahu Al-Fatihah. أنتم يا حبيبي جزاكم الله يا حبيبي بارك Sudah datang. Sudah datang mas. mau ke air dulu masih Oh, hafal ya. Hafal semuanya. Ini kalau ketemu lagi enak. Kalau ada hafal, pesan. Oh.